Kita akan baca insyaallah sebuah kitab yang mubarak insyaallah. Yaitu kitab Sallu Suyuf Al-Asinnah ala Ahli Al-Hawa wa Ad'iya'is Sunnah. Pedang-pedang yang terhunus dan tombak-tombak yang terhunus terhadap ahlul ahwa dan para pengaku-pengaku sunnah. Kalau pengaku itu artinya bukan ahlu sunnah, tapi ngaku-ngaku ahlu sunnah. Yani ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahli dalal yang mengaku-ngaku sebagai pengikut sunnah. yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Qasimi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah Yang dimurajaah buku ini Dan diberi takdim Muqaddimah Oleh Syekh Al-Doktor Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Tentunya sesuai dengan judulnya bahwa yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip sunnah manhaj ahlus sunnah yang sudah semestinya sudah seharusnya dipegang oleh ahlus sunnah kalau ada mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah tetapi lebih memilih hawa hawa nafsunya daripada prinsip-prinsip ini, maka mereka hanya mengaku-ngaku. Kullun yadda'i waslan bilaila. Walaila la tukirru bidak, kata pepatah. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi bagaimana kalau Laila tidak, tidak mengakuinya? Ikhwani fiddina azakumullah. Semuanya mengaku salaf. Semuanya mengaku sunni salafi. Semuanya mengaku kami pengikut generasi utama. Tetapi kalau ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip salaf, tidak berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah, bagaimana mungkin bisa diterima pengakuan mereka?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 ولا تفرقوا ويلتفوا حول جماعة المسلمين الواحدة ويصبح كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فتعود له مكانتهم وهيبتهم بين العالم فإنهم بدلا من ذلك asbahu jama'atin wa ahzaba. Agak panjang memang kalimatnya, tetapi memang disinilah akhir dari tatimah kesempurnaan kalimatnya. Artinya ketika disebutkan di waktu yang demikian demikian demikian yang seharusnya demikian demikian demikian ternyata Justru yang terjadi sebaliknya. Kita terjemahkan. Kata beliau, di waktu yang seharusnya kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah seharusnya ya takataf, saling mendukung, saling membantu, saling membela di bawah bendera Alkitab was sunnah, tahta rayatil kitab was sunnah likai ya'malu ala nasril iman agar mereka beramal untuk menyebarkan keimanan dan tauhid di antara para hamba. Di waktu yang semestinya mereka ta'limun nas menyebarkan pengajaran pada manusia yang seharusnya menyebarkan ilmu, ahkam ad-din, hukum-hukum agama. Wa yasiru ala khattis salaf yang harusnya mereka menjalani garis yang telah digariskan oleh salaf fi nashril ilm dalam menyebarkan ilmu waltifaf haulal ulama yang seharusnya mereka itu iltifaf bergabung di sekitar para ulama yakni duduk bersimpuh di sekitar para ulama wa ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yang seharusnya mereka bersama-sama beriktisam, berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. <clears throat> Wa yaltafu haula jama'atil muslimin al-wahidah yang harusnya mereka bergabung bersama jamaah kaum muslimin yang satu. Ingat yang namanya jamaah kaum muslimin cuma satu. Adapun jamaah-jamaah kecil yang ternyata kalimat jamaah itu adalah nama kelompok, nama organisasi, maka itu firqah, bukan jamaah. Jamaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dengan penguasanya. Jamaah kaum muslimin adalah pengikut para sahabat ridwanullah alaihi majma'in yang Nabi menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Itu jamaah. Di waktu yang seharusnya mereka bergabung bersama jamaah kaum muslimin yang satu. Wa yusbihu kal jasadil wahid. Sehingga mereka menjadi seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahr. Yang jika ada yang merasakan sakit salah satu anggota badannya, niscaya seluruh tubuhnya akan merasakan sakitnya akan ikut merasakan dengan humma wasahr. Humma demam. Sahar tidak bisa tidur. Fata'udu lahum makanatuhum wa haibatuhum bainal alam. Yang dengan itu semua niscaya akan kembali kepada mereka kedudukan mereka yang kokoh, kewibawaan mereka di antara seluruh alam fa innahum badalan min dalik tetapi kenyataannya bukannya mereka mengerjakan semua itu justru badalan min dalik justru sebaliknya penggantinya malah asbahu jamaatin wa ahzaba ternyata menjadi berjamaah-jamaah berhizib-hizib berkelompok-kelompok mutafarriqin Muta'adin berpecah belah. Muta'adin saling bermusuhan. Yuwaluna wa yu'adun lil ahzab. Mereka saling berwala dan bermusuhan karena hizibnya. Mencintai dan membenci karena asobiyah kelompoknya. Lil ahzabi wal ashkhas. Ta'asub dengan hizib-hizibnya atau ta'asub dengan person-personnya, orang per orangnya. Mubta'idina kullal bu'ad an maslakil ulama. Mereka justru menjauh kullal bu'ad sejauh-jauhnya. Dari maslakil ulama, dari jalannya para ulama. Wa maslakis salafus salih, menjauh dari jalannya para salafus salih. Qad tajarat bihimul ahwa mereka sudah menjalar pada diri-diri mereka, sudah dijangkiti diri-diri mereka dengan hawa nafsu. Kama yatajaral kalab bi seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim rahimahullah bahwa ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Umat terdahulu berpecah menjadi 71 fil ahwa. Nasrani berpecah menjadi 72 fil ahwa dan umat ini berpecah menjadi 73 fil ahwa. Tatajara tilkal ahwa. Tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalam bi sahibihi la yada' minhu irqan illa dakhala hawa nafsu menjalar pada mereka menjangkiti mereka seperti penyakit rabies yang menjalar pada penderitanya tidak tersisa satu urat pun tidak tersisa satu sendi pun la yabqa minhu irqan wala mifsalan illa dakhalah kecuali dimasukinya. Ikhwani fi din a'azakumullah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang terjadi pada umat ini. Yang seharusnya mereka bersatu padu, bantu membantu, tolong menolong, menegakkan dakwah tauhid was sunnah Bantu membantu untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada kitab dan sunnah, kepada pemahaman para salafus saleh, kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Itu yang seharusnya. Ternyata badalan min dhalik, ternyata bukan itu yang dilakukan, malah mereka berpecah belah bercerai-berai, saling bermusuhan karena masalah hizbiyah, karena masalah asabiyah, karena masalah yang kaitannya dengan hizibnya atau person-person yang mereka pegang sebagai tokohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Qala wa turika al-i'timad alal kitab wa sunnah. Akhirnya ditinggalkan penyandaran kepada kitab dan sunnah dan athar-athar salaf dalam mengambil pemahaman agama. Tidak lagi bersandar pada Quran, tidak lagi bersandar pada sunnah, tidak pula bersandar kepada athar-athar salaf, riwayat-riwayat dari salaf, dalam mengambil pemahaman ilmu. Pokoknya apa yang sesuai dengan hawa mereka akan ambil. Pokoknya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka akan tarik ayat tadi, akan tarik hadis tadi kepada apa yang mereka maksud. Wa tumida 'alal ara yaitu mereka menyandarkan pemahamannya pada ra'yu-ra'yu. Ara pendapat-pendapat rijal. Ima pendapat mereka sendiri atau pendapat tokoh-tokoh mereka sendiri. Wa tumida ala ara'ir rijal. Jadilah mereka menyandarkan pemahaman mereka pada pendapat-pendapat manusia. Wa zakhrafatil aqwal. Dan kepada ucapan-ucapan yang dihias. Yang kelihatan indah ternyata menipu. Zukhrufal qawli ghurura. Wa umitat haibatul ilmi wal ulama. Akhirnya kewibawaan ilmu dan kewibawaan ulama mulai padam, mulai mati. Tidak lagi menghargai ilmu, tidak lagi menghargai ulama, direndahkan ulama. Dianggap tidak mengerti fiqhil waqi', dianggap tidak mengerti situasi dan kondisi, dianggap tidak mengerti urusan-urusan kekinian, dianggap pikirannya kuno, dianggap pemahamannya pemahaman jumud tertutup. Dan juga umitat haibatu ahli al-athar minal qulub dimatikan kewibawaan para ulama ahlul athar pembawa-pembawa riwayat pembawa-pembawa hadis wa asbahal iltifafu haulal mufakkirin wa ahli Akhirnya jadilah bergabungnya mereka bukan kepada ulama. Dianggap ulama nggak ngerti apa-apa. Percuma. Ngapain kalian bertanya pada ulama di Saudi sana? Mereka nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Mereka nggak ngerti fiqhul waqi', mereka nggak baca koran, mereka nggak baca berita. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di sini. Nggak usah tanya mereka. Taib, kalau begitu siapa penggantinya? Kepada siapa kita bertanya? Mereka tunjukkan fulan wa fulan. Yang ternyata bukan ulama, tetapi mufakir, pemikir-pemikir Islam. Tukang lamun, ya. Iya kan? Mikir, itu kan ngelamun. Qala asbah al-iltifaf haula al wa ahli ar-ra'i. Akhirnya mereka berkumpulnya di sekitar para pemikir-pemikir ahlur ra'i yang hanya mengikuti pendapat pribadinya sendiri wa'udzimu fil qulub dan mereka jadikan orang-orang ini sebagai orang besar tokoh yang hebat ila akhirnya Fantasharal jahlu akhirnya menyebar kebodohan-kebodohan. Wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Wa matal ilmu wal wara' akhirnya mati ilmu dan wara' kehati-hatian. Mereka tidak lagi bersandar dengan ilmu setiap pembicaraan mereka. Mereka tidak lagi berdalil dengan hujah dengan ayat dan hadis dalam pendapat-pendapat mereka. Selalu setiap mereka berbicara, mereka akan berkata, bukankah begini, bukankah begini, berarti akan begini. Kalau begini, saya akan begitu. Tidak ada kalau Allah wala kalau Rasul. Kalaupun ada kalau Allah kalau Rasul, mereka akan tafsirkan sesuai dengan selera mereka. Tidak mengikuti para ulama. Ketika dikatakan pada mereka, kenapa nggak meminta pemahaman ayat ini, hadis ini kepada para ulama? Mereka akan mencemooh dan merendahkannya. Karena sudah jatuh haibahnya di mata mereka. Sudah jatuh kehormatan ulama di mata mereka dan di hati mereka. Sehingga mereka akan berkata, ngapain? Tanya ulama. Mereka nggak akan ngerti tentang kejadian di sini. Situasi politik dan kondisi politik. nggak ngerti mereka. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyatakan ihtimam kalian dengan ilmu, pentingkan ilmu, pentingkan ilmu, la tadkhul fis siyasah, jangan masuk ke politik. Mereka terbalik. Harus santri harus berpolitik. Belajar-belajar terus di pondok, kamu akan jadi jumud Rasulullah ya. Bertolak belakang nasihat ulama dengan nasihat para hizbiyun politikus-politikus. Ya. Para ulama kibar menyatakan jangan. Ya. Itu bukan sunnah. Cara-cara bid'ah jauhi. Gak usah ikut-ikutan. Yang ini muslim, yang itu muslim. Semuanya muslim. Apa bedanya? Ikhwan azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebaliknya haula ad'iyatus sunnah. Kami nggak berbicara tentang mereka, mereka yang terang-terangan bahwa kami ahlul bid'ah. Kami nggak peduli dengan mereka, mereka yang berkata kami tidak ah, ikut sunnah, kami nggak mau ngikut salaf. Itu kami nggak hitung. Yang kita bicarakan adalah yang ngaku sunni, ngaku salafi. Tetapi ucapannya persis sama dengan haula Al-hizbiyun, Siasiyun politikus-politikus. Sama ucapannya dengan sia-siun. Kalian harus ikut berpartisipasi. Kalian harus ikut ini, harus ikut itu. Ila akhirnya. Digeser. Dari majelis ilmu ke kancah. Pertikaian sesama kaum muslimin diseret dari pondok-pondok pesantren, dikeluarkan, kemudian diajak untuk hura-hura yang tidak ada manfaatnya. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulailah mereka berlomba-lomba dalam perkara-perkara politik dan melupakan ilmu, melupakan kita, melupakan majlis-majlis, bahkan melupakan pondok pesantren. Kemana? Kau nggak hadir, ikut demo. Kemana kau nggak muncul di kajian? Oh berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Datang ke sana. Wah, untuk berdiri saja di Monas. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kan cuma sekali Ustaz. Sekali kasus pertama. Yang berikutnya kasus kedua, bulan depan kasus ketiga, bulan yang berikutnya kasus keempat, dan kelima, keenam, ke seratus, ketujuh, kesekian banyak. Akhirnya setiap hari turun pakai truk. Apa itu? Rombongan santri dari pondok pesantren di Kuningan. Itu sering kita lihat rombongan santri turun. Ngapain? Demo. Ikhwan ibn a'azakumullah libur kajian. Besoknya libur. Besoknya lagi libur. Untuk sesuatu yang la Kembali kepada kitab, jangan kejauhan. Karena apa itu semua? Karena umi umitat haibatul ilmi. Karena kewibawaan ilmu sudah mulai padam, sudah mulai mati. Kewibawaan ilmu, kehormatan ilmu, harga ilmu yang tadinya sangat tinggi, sangat mulia, mulai dianggap kecil bahkan diremehkan oleh mereka. Fantasyaral jahlu wal bid'ah. Karena ilmu sudah diremehkan, mulai tersebar kebodohan-kebodohan. Wal bid'ah, kebidahan-kebidahan. Wa matal ilmu wal wara' akhirnya matilah ilmu dan al wara'. Kapan matinya ilmu? Matinya ilmu ketika ilmu tidak disuarakan lagi. Matinya ilmu ketika ilmu tidak diajarkan lagi, tidak disebarkan, tidak ditegakkan, tidak diamalkan, maka itu ilmu mati walaupun masih ada di kitab-kitab. Walaupun masih ada pada manuskrip-manuskrip para ulama, walaupun masih ada di rekaman-rekaman, bahkan ada di file-file komputer kalian, tapi nggak terdengar lagi di majelis. Tidak ada lagi yang mempelajarinya, nggak ada lagi yang membacanya, nggak ada lagi yang mengamalkannya. Maka saat itu ilmu dinyatakan mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula al-wara, tentunya al-wara akan mengiringi ilmu ikut mati. Kalau ilmu mati, wara ikut mati. Kalau ilmu masih ada tegak, ketika akan menjalani atau akan mengamalkan satu yang jelek atau haram, ilmu tadi akan berkata, jangan, itu haram. Bukankah kamu dengar hadis ini, hadis itu? Nggak jadi. Ya. Kenapa kamu nggak mengerjakan begitu? Masa pantas bagi seorang ahli sunnah, seorang sunni, salafi, santri, mengamalkan hal yang seperti itu? Lo bukankah itu tidak haram? Memang tidak haram, tetapi tidak pantas bagi seorang ahlul ilm. Tidak pantas bagi seorang pencari ilmu, tulabul ilm. Itu namanya wara. Wara berhati-hati, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang jelek, meninggalkan bahkan yang tidak pantas. Walaupun belum haram. Dia tahu nggak pantas bagi tulabul ilm, untuk mengamalkan perkara yang seperti itu. Ini barakallahu fikum kalau ilmu telah mati, warak pun ikut mati. Mereka lancang berani dalam berbuat dosa. Wa asbaha sunnati amruhum da'if. Akhirnya ahlu sunnah urusan mereka jadi lemah. Keadaan mereka melemah. Badan kana qawiyya. Padahal tadinya sangat kuat. وذلك حين كان اجتماعهم على الكتاب والسنة وطريقتهم طريقة سلف هذه الأمة كفن أهل السنة kuat? دولو ketika أهل السنة masih berada di dalam relnya yaitu di atas kitab was sunnah wa tariqatuhum tariqata salaf yaitu jalan mereka masih jalan salaf pendahulu umat ini Fa'asabana ma'asaba man qablana minal umam. Itu dulu. Setelah mereka menjauh dari ilmu, menjauh dari ulama, asabana menimpa kita apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sungguh menimpa kita apa-apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. wa fina khabaru nabiyina dan sungguh pas tepat terjadi pada kita berita yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu akhbara bi ummah yaitu berita ketika beliau memberitakan tentang perpecahan umat wattiba'iha lil ahwa sataftariqu ummati ala 73 firqah fil ahwa akan berpecah umatku menjadi 73 golongan fil ahwa Taib. Artinya, seperti yang tadi kita singgung, kalau di atas kitab dan sunnah bersatu. Ijtama'u, bergabung, yatakataf, saling mendukung, saling membela, saling membantu, menjadi satu ummah. Tetapi ketika masuk ke dalam hawa, iftaraku. Oleh karena itulah, lafad yang sahih dari Ibn Abi Asim disebutkan setelah kalimat iftirak Ummah dikatakan fil ahwa, berpecahnya karena hawa nafsu. Fa'asbahna wa qad syammatat binal a'da. Akhirnya jadilah kita sekarang ini dicemooh oleh musuh-musuh Islam wa farihu bima nahnu fi. Mereka bangga, mereka gembira dengan apa yang terjadi pada kita. Mereka paling takut, paling khawatir dengan ahlus sunnah. Melihat syiah rafidah, mereka nggak takut. Kenapa? Itu kuda tunggangan kami. Mereka bisa nunggangin. Iya. Mereka melihat khawarij. Mereka tidak khawatir. Mengapa? Mereka berkata, ini kuda Troya kami. Kuda Troya yang dulu pernah dipakai perang. Ya. Kuda-kudaan. Ya. Tetapi dipakai perang, dikasih roda. Di zaman-zaman mereka dulu. Ya. Khonibidina azakumullah, apa maknanya? Maknanya mereka bisa pakai dua kelompok tersebut untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau mau menghancurkan kaum muslimin di Indonesia, tinggal ditunggangi kuda yang satu yang bernama Khawarij. Kamu perlu senjata, kami kasih senjata. Kamu perlu apa lagi? Kami dukung. Padahal kafir dengan dukung. Mengapa? Karena yang diperangi oleh Khawarij, kaum muslimin juga. Syiah Rafidah yang menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang senang perang, pemberani, tidak takut, tidak pengecut. Buktinya kami lukai diri kami tiap tahun. Itu ucapan perempuan goblok dari Syiah Rafidah yang menyatakan dirinya bahwa kami para pemberani dan kami tidak takut untuk pertumpahan darah. Artinya apa? Sama dengan Khawarij senang perang dan hobi menumpahkan darah. Dan terbukti di Suriah pembuat onarnya Syiah rafidah Di Yaman pembuat onarnya Syiah rafidah Di mana lagi? Semua Syiah rafidah Maka bagi mereka orang-orang kafir musuh-musuh agama Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya akan senang dengan keberadaan kelompok-kelompok yang seperti ini bisa ditunggangi bisa dipakai dengan gratis. Ikhwani fidina azakumullah badalan eh, pengganti dari pengorbanan orang-orang mereka tidak perlu biar yang korban Syiah sama Khawarij tapi negara muslim hancur negara kaum muslimin hancur perang saudara mereka tidak masuk sedikit pun nonton dari jauh ya. Taib ini terhadap ahlul ahwa mereka tidak khawatir, tetapi terhadap ahlus sunnah mereka takut. Mereka khawatir, mereka merasakan ada ancaman besar. Ini kalau mereka berhasil mendidik kaum muslimin semuanya jadi alim, maka niscaya akan begini, akan begini, akan mereka takut. Kejayaan Islam akan kembali seperti sedia kala. Kejayaan Islam akan kembali seperti dahulu kala ketika mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in menguasai dunia. Romawi dan Persia, dua negara adidaya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Romawi dan Persia itu dulu dua negara besar. Tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan yang lebih uniknya, masyarakatnya lebih senang di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan Kaisar dan Kisra. Kaisar dan Kisra zalim. Diktator, bengis. Ila akhirih. Dikuasai kaum muslimin adil, makmur, diberikan hak mereka. Maka mereka yang belum dijajah nunggu bahasa mereka dijajah mereka yang belum didatangi kaum muslimin menunggu kapan kaum muslimin datang ke negeri kami. Masyarakatnya, pemerintahnya ketakutan. Tetapi masyarakatnya, kapan nih datang pasukan kaum muslimin? Begitu datang gembira mereka. Ajib. <laughs> Ini keunikan. Karena memang bukan penjajahan. Bukan penjajahan. Mengembalikan mereka kepada hakikatnya sebagai hamba Allah yang beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Itu keadilan. Melepaskan dari ibadatil ibad ila ibadatillah. Melepaskan dari penyembahan hamba kepada hamba. Dikeluarkan dari sana. Dari perbudakan manusia pada manusia. Kepada perbudakan manusia kepada pemiliknya yang memang benar-benar penciptanya dan pemiliknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadilan maka mereka paling takut dengan kaum muslimin ahlas sunnah yang masih berpegang dengan kitab wa sunnah yang masih meniti jejak pemahaman yang benar dari salaful ummah Taib, ketika sedang khawatir dilihat ahlus sunnahnya bertikai saling cerca mencerca saling mentahdir menjuluki su'fuq min as-su'afiqah ya. dungu bodoh dajjal kadzab seperti Idul Akmal seberapa ilmu dia dibandingkan syekh penulis kitab ini tapi dia mengatakan penulis kitab ini sebagai kadzab dajjal perlu kalian tahu penulis ini dikatakan oleh Idul kamu sebagai dajjal Nauzubillah min dzalik. In lam yatub, kalau dia tidak cepat taubat. Saya khawatir dia yang menjadi dajjal nanti. Wassalamu <laughs> alaihi Karena kembali pada dirinya. Siapa yang menjuluki seseorang dengan sesuatu ternyata tidak benar kembali pada dirinya. Ini mengerikan sekali. <laughs> Terlalu berani, terlalu lancang lidahnya. Dan itu dari dulu. Memang kelemahan dia adalah kelancangan lidahnya. Nasallallahu alaihi Kembali kepada kitab. Qala dikatakan asbahna qad syammatatil a'da. Akhirnya hari ini masuk di zaman ya, beliau menulis buku ini sampai sekarang masih akhirnya musuh-musuh Islam isyammit isyammit itu mencemooh senang farihu gembira dengan apa yang terjadi pada ahlu sunnah yaitu perpecahan dan pertikaian wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah Allah musta'an la haula wala quwata illa billah taib ma asbabu dhalik apa sebabnya sampai terjadi seperti itu wa ma asbabu dhalika illa al-bu'd an wasiyyati man kana bihadil ummah ra'ufan rahima sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sebabnya tidak lain kecuali jauhnya mereka dari wasiat yang diswasiatkan oleh orang yang sangat sayang pada umat ini, orang yang sangat sayang pada umat Islam yaitu Rasulullah SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Yaitu wasiat Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Addu alaiha bin nawajid. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Gigit dengan geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdath. Ini muhdathatil umur karena setiap perkara muhdath adalah sesat. Wasiat inilah yang ditinggal oleh mereka. Wa tarkuma satarahu ulama wa Dan yang kedua sebabnya karena mereka meninggalkan apa yang telah digariskan oleh para ulama, apa yang telah ditulis oleh para ulama jahabidah. Jahabidah tu hadhil ummah pakar-pakarnya, ahli-ahli ilmu di umat ini. Ditinggalkan coretan mereka, tulisan mereka di kitab-kitab mereka. Mereka tinggalkan kawaid syariah, wastimbatatin fiqhiyah. Mereka tinggalkan kaedah-kaedah syar'i dan mereka tinggalkan istimbatat fiqhiyah. Cara pengambilan hukum-hukum fikih. Ini terjadi kesalahan tergelincir Kemudian bertaubat Yang ini menyatakan bahwa kita harus salah Salah itu bagus Yang ini baru dikatakan ahlul ahwa Kalau yang tergelincir kemudian segera bertaubat ketika diberitahu Maka itu terjadi pada seluruh manusia Wa man lam yufarriq bainahuma, siapa yang tidak bisa membedakan antara keduanya, maka inilah biang kerok terjadinya perpecahan, pertikaian ila akhirnya. Biang keroknya adalah mereka yang tidak bisa membedakan. Barakallahu fikum. Muncul di sana haddadiyah yang bukan hanya ulama sekarang, ulama yang terdahulu, bahkan para imam-imam. Mereka tahdir. Mereka katakan mubtadi umbal. Ahlus sunnah. Jangan tanya bagaimana ulama sekarang. Ulama yang kitabnya dipakai oleh para ulama hari ini sudah dikatakan mubtadi umbal ya, sesat. Apalagi ulama-ulama kita yang sekarang ini tidak lepas dari lidah mereka para hadadiyun ya. Yang sejenis dengan hadadiyun adalah hajuriyun, pengikut eh al-hajuri, sama. Ya. Syekh Ubaid dicerca habis innalillahi rajiun dengan kata-kata yang tidak pantas. Ucapannya seperti kentutnya nenek tua. Ucapannya Syekh Ubaid katakan seperti itu. Muncul lagi sekarang para musafiqin. Para masyayikh dikatakan dajjal. Para masyayikh dikatakan su'fuq minal sa'afiqah. Ilmu yang mereka punya enggak dihargai sama sekali. Bahkan sudah doktor, alim, bahkan sudah dikenal keilmuannya dan hasil-hasil karyanya. Dikatakan sebagai ra'sus sa'afiqah, tokohnya para suafuq. Ini khunifdina azakumullah. Setiap kesesatan ada pewarisnya. Hadadiyah diwarisi oleh hajurin dan musafiqin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah nasallahu salamah wal walhidayah wal hidayah Maka semestinya kalau kita kembali menghindari sebab-sebab tadi, insya Allah selamat. Pertama, jangan menjauh dari wasiat Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Pegang sunnah dan pegang sunnah para khulafa. Artinya, kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang kedua, jangan tinggalkan masatarahu ulama'u jahabidatil ummah. Jangan tinggalkan apa yang ditulis oleh para ulama, para jahabidah, para pakar-pakar ahli ilmu dari kawaid-kawaid fiqhiyah, kawaid-kawaid syariah, istimbatatun fiqhiyah. Jangan tinggalkan. Kaji, pelajari, baca, dan tanyakan apa yang kalian belum tahu. Bagaimana istimbat hukumnya? Jangan ulamanya yang justru ditahdir. Ajib. Yang seharusnya kalian bertanya, malah kalian rendahkan kalian hinakan walaqad kuntu bihamdillahi wa taufiqihi bi jam'i hadhihi al-fusul dan saya kata penulis hafizahullah taala wa ra'ah wa jazahullah khairan jaza semoga Allah berikan balasan yang sebanyak-banyaknya karena saya masih ingat sekian belas tahun yang lalu saya sudah mengkaji kitab ini kitabnya Syekh Salfiq Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri itu sekian belas tahun yang lalu saya isi kajian kitab ini selesai di sekian kota Masya Allah maka saya menduga bahwa kitab ini barakah fawaid mereka mendapatkan faedah-faedah dari buku ini dan saya merasa isi kitab ini betul-betul menasehati memberikan manhaj Bagaimana tidak? Buku ini sudah dibaca oleh Syekh Doktor Profesor Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Imamnya ahli jarh wa di zaman ini. Tokoh besarnya imam ahli sunnah di zaman kita ini. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Yang dulu saya masih ingat. Ketika Syekh Albani ditanya tentang Syekh Rabi' Habibullah bahwa ada orang yang mencerca Syekh Rabi. Apa jawaban Syekh Albani? Kalau ada orang yang mencerca beliau, al-alim, orang ulama ini, maka kata Syekh Al-Albani, imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Ada dua kemungkinan. Imma orang yang nggak tahu siapa Syekh Rabi, maka perlu diajari. Atau kemungkinan kedua mubtadi'un ahlul bid'ah yang harus dihindari. Ini kata Syekh Albani dulu. Khani bin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kenyataannya demikian. Imma jahil awam, orang-orang bodoh yang gak kenal siapa itu Syekh Rabi, maka mereka dengan polosnya berkata, titik-titik Syekh Rabi, emang Syekh Rabi nabi, Syekh Rabi duduk nabi katanya. Gak kenal, ya, miskin. Dikit-dikit Syekh Rabi katanya. Syekh Robi dudu nabi. Oh, orang awam nggak kenal. Tahu nggak Syekh Robi? Embuh beli weru. Kasihan. Imma jahilun fayu'allam. Kalau bodoh diajari. Nih bukunya, nih kitabnya Syekh Robi. Wah, bacanya aja nggak bisa. Enam, mulai kenal. Oh ternyata ahli, alim, Apalagi semakin membaca bukunya semakin tahu bagaimana ilmunya. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata penulis saya sudah berupaya untuk menulis bihamdillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kumpulkan beberapa fasal-fasal yang ada dalam kitab kita ini yang di dalamnya terkandung nusus dalil-dalil Qur'aniyah dan ucapan-ucapan nabawiyah dan juga akwal ucapan-ucapan salaf wastimbatat dan kesimpulan-kesimpulan hukum wafaham dari pemahaman para jahabidatil ummah para ulama rajina minal aliyil qadir dengan berharap kepada Allah al-aliyul qadir antakuna nibrasan litullabil ilm agar buku ini menjadi nibrasan menjadi cahaya pelita bagi para tulabul ilmi. Yastadhi'una biha fi tariq talabihim lil ilm. Agar mereka para tulabul ilm mengambil cahayanya untuk meniti jalan mencari ilmu. Wa da'watihim ila Allah azza wa jal dan untuk dakwah mereka ke jalan Allah. Wa hadhil fusul hiya. Di antara pasal-pasal yang dikumpulkan dalam kitab ini Pasal pertama wujubut tajarrud lillahi wa tahrim ittiba'il hawa. Pasal pertama, wajibnya memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Al-faslu tsani, pasal kedua, fi bayani anna Allah azza wa jalla qad akmala bi nabiyhi din Penjelasan bahwa Allah azza wa jalla telah menyempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW agama ini telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faslu tsani, eh, al-faslu tsalits fi wujub ittiba'i salaf, wajibnya mengikuti salaf. Salafus saleh. Dalam memahami agama wa asbabiha dan sebabnya, mengapa wajib mengikuti salaf. Al-faslu rabi' pasal yang keempat fi bayan man humul ulama. Penjelasan siapa yang disebut ulama. Wa bayan fadlihim dan penjelasan keutamaan ulama agar jangan diremehkan, direndahkan apalagi dibilang sofok. Ya. Wa kaifa hafizallahu bihimuddin dan juga penjelasan bagaimana Allah menjaga agama ini. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima fi bayan anna min alamati ahli bidah wal ahwa at-ta'an fi ulamai ahli sunnah. Pasal kelima. Penjelasan bahwa di antara tanda-tanda ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah mencerca ulama. Jadi itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mencerca ulama, merendahkannya, menghinakannya, maka itu sudah merupakan salah satu dari tanda-tanda bahwa mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Tentunya dimaksud ulama, ulama ahli sunnah yang sudah dibahas di dalam pasal sebelumnya. Manhum al-ulama. Al-faslu sadis. al fasl as-sadis. Fi bayan mauqifi ahli sunnah minas sultanil Muslim penjelasan sikap ahlu sunnah terhadap penguasa muslim. Wadhakara wasful khawarij dan disebutkan bagaimana sifat-sifat khawarij. Al-Faslu Sabi' pasal ketujuh fi bayan iftiraqil umma wa asbabi dhalik. Penjelasan tentang perpecahan umat dan sebab-sebabnya. Al-Fasl Al-Thamin fi bayanil firqatin najiyah wa usuliha wa sifatiha. Penjelasan tentang siapa firqatun najiyah dan usuluha prinsip-prinsipnya wa sifatuha dan sifat-sifatnya. Al-Fasl Tasi' pasal yang kesembilan. Fi bayan mauqif ahli sunnah min ahli bidah penjelasan tentang bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap ahlil bid'ah. Wahada wa as'alullah al-hayyal qayyum at-taufiq was sadat. Demikianlah. Aku berharap, kata penulis, kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku berharap taufik dan kelurusan. Wa yaj'al amali hadha khalisan liwajhillahil kirim dan agar dijadikan amalanku ini sebagai amalan yang ikhlas untuk wajah Allah Al-Karim. Amin. Wa asaluhu subhanahu wa ta'ala an yahdiya dhalal muslimin. Dan aku minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikannya sebagai bimbingan pada siapa yang tersesat dari kaum muslimin. Wa yu'allif baina qulubi ahli Islam dan agar Allah menjinakkan, menggabungkan, menyatukan hati-hati kaum muslimin wa yajma'uhum 'alal haqq semoga Allah satukan mereka di atas kebenaran wa an yarfa'a rayata ahli tauhid wa sunnah dan agar Allah mengangkat bendera ahli tauhid ahli sunnah wa an yaj'ala lahum at-tamkin fil ardi dan agar Allah menjadikan kemapanan bagi mereka di muka bumi Wa innahu ala dhalika qadir dan sungguhnya Allah atas yang demikian maha kuasa wabil ijabati jadir dan sangat mungkin bagi Allah untuk mengabulkan doa walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in katabahu Thaqil bin Salfiq atau Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri Itu mukadimahnya Bismillah Kita masuk pada pasal yang pertama Yaitu pasal Al-Faslul Awal Fi wujubit tajarrud Wa tahrim ittiba'il hawa Lima menit lagi dong Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan haramnya mengikuti hawa. Qala hafidhullah, laqad khalaqallahu azza wa jal al-khalqa li'ibadatihi wahdahu la syarikala. Allah telah menciptakan Allah azza wa jal telah menciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya sendirinya tidak sekutu baginya Qala Allah Ta'ala mubayyinan hadzal asl al-azim Allah berfirman menjelaskan prinsip yang agung ini yaitu dalam ucapannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah wa ibadatuhu hiya tauhiduhul ikhlas wa tajarrudilahu. Dan yang namanya ibadah kepada Allah adalah dengan mengesakannya dan mengikhlaskannya wa tajarrud dan memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan para ulama termasuk Imam <coughs> Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah bahwa yang dikatakan ibadah adalah tauhid. Mengapa? Yang dikatakan ibadah adalah tauhid karena tanpa tauhid ibadah gak ada nilainya. Kalau ibadah disertai kesyirikan, maka tidak dianggap ibadah dan tidak diterima. in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya akan gugur seluruh amal-amal kalian dan kelak kalian menjadi orang yang merugi. Berarti kalau syirik ibadah tidak diterima bahkan gugur. Sehingga ibadah harus dengan tauhid. Itulah yang dimaksud dengan ucapan beliau, ucapan penulis wa ibadatuhu hiya tauhiduhu. Ibadah kepada Allah adalah dengan mengesakannya, mengikhlaskannya dan memurnikan untuknya. tisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Yaitu dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa innal ibad, wa inna minal ibadah at-taslim. Dan yang namanya ibadah atau termasuk ibadah adalah at-taslim. Catat itu, at-taslim. Mengapa? Karena kalimat taslim ini penting dan akan dibahas banyak. At-taslim adalah ketundukan. Dikatakan oleh Imam Zuhri rahimahullah tidak akan tegak secara makna. Qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan tegak tonggak keislaman kecuali di atas fondasi yang bernama taslim. Oleh karena itu agama ini dikatakan agama Islam dari kata taslim. Maka dikatakan dalilnya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ini kata taslim kata Allah fala wa rabbik tidak demi Rabbmu Allah bersumpah dengan dirinya bersumpah dengan namanya fala wa rabbik tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman nafil iman bil qasam Allah menafikan iman dengan sumpah demi Rabbmu mereka tidak beriman Sampai kapan tidak beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan pada apa yang mereka perselisihkan. Yang kemudian kalian terima keputusan tersebut. La yajidu fi anfusihim harajan. Enggak didapati dalam hati-hati mereka ada rasa berat. Mimma qadait dari apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima melainkan menyerah pasrah tunduk patuh pada putusan yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya ini taslim kalau tidak ada ini fala warabbika la yu'minun sungguh demi Allah tidak beriman saya beriman pada Allah saya beriman pada Rasul saya beriman pada Quran Kemudian dikasih syariatnya, ini kata Quran, ini kata Sunnah, ini kata Allah, kata Rasulnya. Wah, nggak mau saya kalau ini. Apakah dia Muslim? Bukan. loh ini Allah yang, walaupun Allah yang nyuruh, saya nggak mau. Rasul yang nyuruh, walaupun Rasul. Saya tidak peduli. Ini juhud, penentang. nggak ada taslim. Yang namanya taslim itu kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau itu dari Allah, kalau itu dari Rasulnya, sami'na wa ata'na. Maka inilah seorang muslim. Mungkin ada yang tidak dikerjakan dari ayat dan hadis, mungkin ada. Karena setiap muslim ada saja dosa-dosa atau ketergelinciran. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Ima dia tidak tahu kalau itu ada dalam Quran dan Sunnah. Apa iya? Gak boleh dalam Quran dan Sunnah. Mungkin tidak tahu. Ada kemungkinan kedua, saya tahunya hadis itu daif. Ada kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, termasuk kemungkinan yang terjadi adalah ya memang haram, tapi gimana ya? Diakui bahwa itu haram. Ini juga taslim, tapi tidak mengamalkan, maka dia dosa, tapi tidak kufur. Tetapi kalau taslim tidak ada, apa sisanya? La yaqum qadamul Islam, la taqum qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan tegak tonggak keislaman kecuali di atas pondasi yang namanya taslim. Kembali pada kitab, masih ada dalil yang berikutnya. <clears throat> Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah perintahkan dengan kalimat qul katakanlah katakanlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki sembelihanku wa mahyaya wa mamati hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ini juga makna ibadah, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Menyerahkan seluruh mati dan hidupnya untuk Allah SWT. Salatnya, ibadahnya, sembelihannya, seluruh untuk Allah. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu dan dengan itulah aku diperintah. Allah menyuruh nabinya untuk mengikrarkan bahwa hidupku matiku untuk Allah dan inilah aku diperintah. Wa ana awalul muslimin dan aku awalul muslimin. Berarti apa maknanya muslimin? Yang memiliki at-taslim, yang mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang kita baca setiap salat, setiap rakaat. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Walan yuhaqqiqal insan al-ubudiyyata lillahi illa idha tajarrad lillahi ta'ala haqqat tajarrud. Dan tidak akan terwujud peribadatan Nggak akan terwujud ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali dengan pemurnian. Tajarrada lillahi haqqat tajarrud dengan memurnikannya untuk Allah semurni-murninya. Wanqada li amrillah dan terikat dengan perintah Allah haqqal inqiyad sebenar-benarnya terikat. Tanpa itu tidak tegak ibadah. Ibadah harus dengan pemurnian dan harus terikat dengan benar-benar terikat. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya tidak ada bagi mereka pilihan lain. Nggak ada pilihan lain kecuali untuk menerimanya nggak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Masya Allah. Dua dalil itu sangat cukup, sangat-sangat-sangat cukup. Untuk menunjukkan kalau agama ini dibangun di atas at-taslim. Pertama dikatakan fala warabbika la yu'minun. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai ada taslim. Sampai mau tunduk pada perintah Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir kita baca Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau ada putusan Allah dan Rasulnya, nggak ada pilihan lain kecuali menerima. Nggak boleh ada pilihan lain kecuali menerima. Dari sini sudah jelas. Kalau ada yang memang menerima, mengakui, beriman kalau itu perintah Allah tapi tidak mampu akan dimaklumi oleh Allah SWT. Kalau tidak mampunya adalah khalqan atau khilqan. Khilqan itu artinya ciptaan. Lumpuh misalnya atau dia ada kekurangan, maka Allah katakan sebagaimana dalam jihad misalnya laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj Tidak mengapa bagi orang buta, tidak mengapa bagi orang pincang, tidak mengapa bagi orang yang lumpuh atau bagi orang yang sakit, tidak mengapa untuk tidak berangkat. Tidak mampu. Tapi mereka mengakui kalau jihad itu syar'i. Tapi ada yang kedua, mengakui iya memang wajib, iya memang ini harus. Ya tapi kerjakan. Anu, saya itu capek. Takasulan. Maka orang ini berdosa. Karena sesungguhnya secara khilqohnya mampu. Badannya sehat. Pikirannya sehat. Tangannya normal. Matanya normal. Masya Allah Harusnya dia mampu, tetapi karena malas, karena ini, karena itu terbawa. Ini berdosa. Taib ada yang ketiga. Dia tidak mau mengerjakan, tetapi tidak pula mau mengakui kalau itu wajib. Dan dia berkata dengan hawa nafsunya, itu dulu wajib. Cuman sekarang tidak perlu yang seperti itu. Artinya dia punya ajaran baru sekarang. Paham ya? Untuk membedakan agar jangan seperti Haddadiyah, agar jangan seperti Hajuriyah, agar jangan seperti para musafiqin. Bahwa kalau orang itu secara i'tiqadi, secara prinsip, secara manhaj memiliki pemahaman baru, baru dia dikatakan sesat, menyimpang, mubtadi undal. Ini sunnah. Dia bikin satu perkara yang lain. Menurut dia lebih bagus. Karena sunnah itu sudah tidak relevan hari ini. Dia bikin yang baru. Dalam kata lain, bid'ah, muhdatha. Ini ahlul ahwa. Ikhwanuddina'azakumullah. Bahkan nasallahu salam al-afiyah. Seorang berzina dosa besar. Tetapi kalau syiah rafidah menganggap zina itu boleh kalau suka sama suka. Yang penting si wanita menawar menikahkan dirinya. Saya nikahkan diri saya pada kamu. Kemudian pelanggannya bilang, saya bayar. <laughs> Maharnya. Itu boleh. Menurut siapa begitu. Ini bukan hanya kesalahan biasa. Yang zina lebih ringan dari mereka yang membuat syariat baru. Amlahum syuraka syara'u lahum ad din ma lam bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Ini teguran keras dari Allah. Apakah mereka punya syuraka, punya tuhan-tuhan lain selain Allah yang membuat syariat baru? Siapa yang membuat syariat seperti itu? Kalau mau zina, kamu zina dalam keadaan mengakui agama ini hak, kamu berdosa tapi tidak sesat. Tetapi kalau engkau menyatakan kalau si wanita mengatakan dengan ikrar saya nikahkan diri saya dengan mahar 500 ribu rupiah per malam. Kemudian si pembelinya berkata, saya terima nikahnya dengan 500 kontan, kemudian dia berikan, walaupun tanpa wali, walaupun tanpa saksi, boleh. Bahkan boleh untuk sehari, boleh untuk sepekan, boleh untuk sebulan. Namanya nikah mut'ah. Ini ajaran baru, baru dikatakan mubtadi undal, sesat dan menyesatkan. Kalau yang tadi berbuat zina dikatakan fasik, pendosa, jelek, bukan bagus. Tapi ini lebih parah. Syiah ini lebih parah karena membuat ajaran baru. Membuat manhaj baru. Bid'ah muhdatsah. Bahkan lebih mengerikan lagi dipuji. Siapa yang mut'ah sekali kedudukannya sama dengan Hussein? Siapa yang dua kali sama dengan Ali? Siapa yang tiga kali sama dengan Fatimah? Yang keempat kali mut'ah sama dengan Nabi. Astagfirullahaladzim. Ishana. Ya. Mengerikan sekali yang seperti ini. Ya. Kebatilan dikatakan seperti Nabi, seperti sahabat, seperti anaknya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha Mut'ah itu tidak diajarkan dalam Islam. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab bahwasanya al-musannif al-muallif memulai kitabnya dengan prinsip taslim bahwa agama ini dibangun di atas at-taslim. Kalau ada yang tidak memiliki taslim, maka mereka menyimpang sesat. Kalau ada dalil, ada hujjah, ada ijma' pada salafus saleh, maka ahlu sunnah pasti akan berkata sami'na wa ta'ana kalau berupa perintah dan larangan dan pasti akan berkata aman nabihi kullun min indi rabbina kami percaya karena semuanya dari Allah kalau berupa berita Jadi kalau berupa berita-berita aman nabihi kullun min indi rabbina kami percaya kami beriman karena semuanya dari Allah kalau berupa perintah dan larangan sami'na wa ata'na kami dengar kami taat kalau tidak demikian, kalau menentang dengan hawa berarti sahibu hawa. Nasallahu salamah walafiyah. Subhanakal Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.